Majelis Taklim Al Maulid Arduan senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala lantaran kita senantiasa ada di belakang beliau-beliau. Amin ya rabbal alamin. Para masyayikh, para kiai, para alim yang sangat kami muliakan segenap keluarga besar Poltek Malang khususnya Bapak Direktur, para Wakil Direktur, para dosen, Terlebih yang hadir dalam majelis ini Semoga Poltek senantiasa barokah Amin ya Rabbal Alamin Poltek senantiasa bisa mengantar warga Malang khususnya Juga para mahasiswanya, masyarakat sekitarnya Untuk mendapatkan fit dunia hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa qina Amin Allahumma amin Hadirin rahmatullah Kami atas nama Majelis Ta'lim Bal Maulid Arduan menyampaikan terima kasih kepada pihak Poltek yang telah mensfasilitasi acara ini. Atas semuanya itu kami menyampaikan jazakumullah ahsana jazak. Yang kedua, apabila kami dengan para jamaah mungkin merepotkan keluarga besar Poltek Malang ataupun selepas acara ini lupa kayak saya tadi ngemut apa itu akhirnya mengotori tempat ini, kami mohon dimaafkan. Yang selanjutnya, hadir rahmatullah, semoga kita bisa istiqomah. Istiqomah alal iman, istiqomah alal islam, istiqomah ala taatillah, istiqomah ala mahabbati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa auladihi wa dhurriyyatihi istiqomah, takzim dan mengikuti para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Istiqomah banyak-banyak menegakkan sholat lima waktu khususnya dan istiqomah membaca maulid. Istiqomah banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah lewat bimbingan atau wadah majelis Ariduan ini kita bisa istiqomah untuk itu semua. Lewat kendaraan yang namanya Ariduan kita bisa istiqomah halal iman, kita bisa istiqomah halal Islam, kita bisa istiqomah alat taqwa wa ta'ah. Insya Allah lewat kendaraan Ridwan, kita bisa istiqomah senantiasa ada dalam ahlu sunnah wal jamaah. Yakinlah Ridwan tidak akan pernah keluar dari ahlu sunnah wal jamaah. Meskipun sak meskipun sak driji, sak senti, sak... Bagaimana? takmini Ariduan tetap ada di garis ahlu sunnah wal jamaah. Selanjutnya hadirin rahmatullah saya berpesan khususnya kepada jamaah Ridwan juga mungkin yang hadir semua Farga Poltek juga kita dihadapkan pada perbedaan-perbedaan dihadapkan pada pilihan-pilihan acara seperti ini menurut saya menurut para habaib, menurut para ulama ini baik. Kita ada di sini bersilaturahim, silaturahim kaono alaih. Kita ada di sini dari awal membaca Fatihah, ilah hadrati dan sebagainya. Hadiah Fatihah kepada para ulama, kepada orang tua kaono alaih. Selanjutnya kita membaca rotib ahadah, yang mana isi rotib ahad itu sebetulnya karma maksurah bacaan-bacaan yang diambil dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mosok ngelakoni perintah Nabi elek. Mosok moco hadis yang itu berdasarkan maaf, Moco zikir yang berasal dari hadis, mosok itu yo yo elek. Insya Allah api. Yo enggak insya Allah kalau yo panjen panjen api. Selanjutnya kita tadi mendengarkan lantunan Al-Quran mendengarkan Quran api sing mojo yo ya, tapi manis istama'a ila ayatin kita bilang. barang siapa mendengarkan satu ayat dari kitab Allah kutibat lahu hasanatun mudo'afa maka baginya dicatat pahala yang ber yang ber yang berlipat wa man tala ayatan min kitabillah barang siapa kalau mendengarkan api kalau sing mojo gimana wa man tala ayatan kita bilang. Barang siapa membaca satu ayat dari kitab Allah Al-Quran Kanat lahu nuran Yaumal Qiyamah Maka satu ayat yang dibaca itu akan menjadi nur Yang menerangi perjalanannya di hari kiamat nanti Semoga itu bisa diberikan Allah kepada kita Amin Allahumma amin Selanjutnya kita membaca solawat Mocok-mocok solawat yo Yo elek Aneh-aneh eh, Eh, di sela salah baca sholawat ada yang membaca rawinya cerita tentang kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam cerita tentang akhlak sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita biasanya <clears throat> gimana hukumnya membaca riwayat hidupnya Pak Karno tapi apa hukumnya membaca biografinya pendiri Poltek tapi apa hukumnya membaca biografi pendiri NU tapi apa hukumnya membaca biografi pendiri Muhammadiyah? Tapi apa hukumnya membaca biografinya Rasulullah? Elek eh, kan lucu kan? Aneh-aneh wong-wong. Sing ngarom-ngarom ini lah aneh-aneh. Pendiri negara ini dibaca riwayatnya api. Pendiri partai lu dibaca riwayatnya api Kemudian yang menyelamatkan kita semua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam malah tak oleh diwajah ceritanya kan aneh-aneh. Nah di sela-sela baca salawat itu dibacakan tentang sifat akhlak dan e, cerita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya ada taklim dari Habib Anis. Masuk ngurungok nih ilmu yo. Ya? Elek, lucu. Ada sambutan dari Poltek. Masuk ngurungok nih sambutan yo. Ya? Elek, aneh-aneh. Menurut penilaian saya, insya Allah sampean sama. Acara di sini mulai kumpulnya silaturahimnya, mulai salawatnya, baca zikirnya, baca rotibnya, baca riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai taklimnya semuanya baik dan juga baik konteks kota kota ini juga nanti masa elek ini hukumnya konteks kota kota elek kok haram Semuanya baik. Cuma entah dari sisi apa sebagian orang memandang, entah dari aspek apa sebagian orang menilai, katanya acara begini ini bid'ah. Kata, katanya acara begini ini sesat, merokok. Sing mlebu neraka golongane kono tok. Eh, eh kok sing mlebu swarga golongane kono tok. Swargane bae Adanya pertentangan, adanya perbedaan. Kita diminta, kita dituntut mengambil pilihan yang benar. Dan alhamdulillah dengan izin dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, kita semua panjenengan semua dipilihkan pada pilihan yang benar. Ngene iki apik apa elek Allah menuntun hati kita ngomong apik. Ngene iki dimeloki apa diboikot? Allah menuntun hati kita melok. Melok acara ngene iki ngantuk apa melek? Allah mentakdirkan moto kita melek. Alhamdulillahirabbil Dan kita nggak diberi pilihan yang lain-lain, yang aneh-aneh. Saya orang goblok, saya orang awam. Izinkan orang awam, orang goblok itu menyampaikan alasan kenapa ini yang saya pilih. Pilihan maulid itu baik, pendapat itu yang saya pilih. Kumpul wong soleh itu api, pendapat itu yang saya yang saya pilih dan sambian kebetulan juga sama. Alasan yang pertama, dari kelompok, entah ini kelompok Ustaz atau siapalah, saya kurang tahu. Yang Eh, berpendapat bahwa begini ini baik dibanding dengan kelompok Ustaz yang berpendapat katanya begini ini haram fitnah disawang wajah itu ya, ya. nyawang itu loh durung ruh jerunil itu kalau saya mantep nyawang wajah para ulama, para habaib yang setuju dengan begini-begini. Yang istilah dawane sing doyan acara ini. Hmm. Doyan gelem ya. Karep Sing doyan acara ini iki dari kalangan para kiai, para ulama, Kiai Basori, kerso. Kiai Tolha, kerso. Semua Kiai Gading itu juga kerso. Mbah Yai Mas Duki Mergosono ya kerso. Kiai Rohman Pelawasan ya kerso. Dari Kiai Kiai Jowo, sing doyan ini loh, e iya, pasori, e iya, Tolha, e Wahab Panjen, e Masuki, Gading. Sing ora doyan iki lho, paling sapa sapa sapa. Yang kalau dibanding kiai-kiai tak sebut tadi karena apa-apaan. Ya mungkin Marzuki kalah lah dengan ustadz yang bilang begini ini fitnah. Tapi mosok yang pasori kalah harus status status itu. Hmm. Iya lah. Masuk ya Tolhah kalah karo ustad-ustad ngono. Lek jere Marzuki, ya, ya Basori lebih alim. Satu. Yang kedua, para habaib yang membimbing, yang menunggui kita, yang ngangkermi kita itu Saya sebut satu aja sudah. Al-Habib Muhammad Al-Bakir. Bandingan karo bisa Emprul misalnya ya. ya karena apa-apa nih. Jadi kita wong awam wis gak usah dalil-dalilan. Lapo melok maulid? Yang setuju dengan maulid lebih galim ngono wis beres. Wong dalil ya gak iso dalile ngono. Terus yang kedua, alasan pertama tentang sosok yang setuju dengan begini dan yang nggak setuju. Jangan sawang wajai, zaman sawang wajai. Ulama-ulama juga para habaib sing seneng wirid, seneng rotib, halus sunnah jamaah, seneng sholawat, seneng maulid. Wajai kan padang-padang. Iya kan? Semua rapat setuju warung ini betutut betutut. Kapan saya itu ketemu Tak salami rapat rapatnya jawab. Mungkin ya runtu ya, saya nggak ngerti. Iya. Padahal calon-calon ahli swarga wong-wong sing wajahe padang-padang. Wong kafir-kafir sing wajahe peteng-peteng ini. Dalam hadis Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut awwalu zumratin min ummati yadkhuluna jannah wujuhuhum kal qamar lailatan tadri. Rombongan pertama, rombongan pertama dari umatku yang masuk surga itu orang yang wajahnya itu padam kayak rembulan ini. Dan alhamdulillah ulama-ulama para habaib yang jadi panutan kita itu wajahnya yang padang-padang. Ya najan Marzuki rosok Peteng neng ini kan melok selamat ah. Gandolan sarungnya melok selamat. Banding-banding. Turung banding ke alimane. Misalnya, sopo saya yang nggak ngakoni alimnya Yai Basori? Sopo saya yang nggak ngakoni alimnya Habib Soleh? Sopo yang nggak ngakoni alimnya Yai Tolha? Sopo yang nggak ngakoni alime Habib Muhammad Al Bakir dan yang lain-lain. Us ilmu ini top. Dulu di Malang, Pondok Kidul Dalam, Pondok Alusunan Jamaah, ya Darul, Darul Hadis, uh, Habib Abdul Abdul Abdul Fakih sudah tahun itu puluhan ribu hadis sih. yang makannya dikasih nih itu hafalnya puluhan ribu hadis. Dan itu ahlu sunnah wal jamaah doyan solawatan. Arab solawatan doyan solawat. Ahlu sunnah wal jamaah doyan rotib. Hafalannya puluhan ribu hadis. Sampai bergelar Profesor Dokter. Profesor Dokter di bidang hadis. Saking luar biasa. Beliau doyan solawatan. Sing gak doyani apal tirang ewu. Ngono ae. Dalile wong goblok wis ngono ae. Ora iso dalile dhewe. Terus dalam riwayat Imam Turmudi bisanatin hasan aulan nasi di yaumal qiyamati aktaruhum alayya salatan. Menungso sing paling cekep neng aku dekat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang paling dekat, yang paling banyak membaca solawat. Yes, ya, yang paling ngake maca solawat ya grup-grup solawat begini. Solawatan dewe gak melok grup-grup ini, maca lagi oleh satu ngantuk. Nek bareng-bareng ini rotok ngantuk, kata dung dung melek maneh. Rasa ngantuk-ngantuk uncali permen melek mana. Insya Allah tetap akeh, solawati tetap akeh. Gelem bareng-bareng begini. Terus memperbanyak solawat itu apa diperintah? Diperintah. Inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah. Hari yang paling afdal itu hari Jum'at. Fa'aktiru fihi minas salati alaiyah maka perbanyaklah bersolawat padaku pada hari Jumat. Yo ya, terlepas Jumat, tas Selasa, tak senen, Senen Pon, Senin Kliwon. Yang penting baca solawat banyak-banyak itu diperin, diperintah. Terus kalau saya diizinkan agak sedikit menganalisa ayat Quran Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu Insya Allah Habib Jamil, Habib Jamal dengan saya sama. Maaf. Nah orang yang ganteng nih. Gantengi bahasa bahasa Arabnya Al Jamil. Ini. Keliru jadi keliru. Ayat itu tadi sungguh Allah dan malaikatnya yusallun kabeh-kabeh podo bersolawat. Nah, malaikat bersolawat itu kendien. Kendien, ke zaman kolo bentuk. Dalam bahasa pondokan nilai sesuatu dilakukan bien-bien itu nggak fi'il madhi. Nggak fi'il madhi mestinya allah wa malaikatahu salau. Hmm. Tapi di situ nggak fi'il mudhari. Yusol, yusolun. Wong zaman biyen kok nggak fi'il mudhari lho, apa gak salah Quran? Ya kon sing bodho. Ngen iki. Kalau semestinya maldi tapi memakai fi'il mudhari, maka itu berfaedah at-taksir wa Bahwa itu dilakukan para malaikat banyak kali dan secara terus terus menerus. Contoh lain bahwa mestinya madi tapi pakai mudorek itu berfaedah takdir dilakoni pengakeh. Nabi Ibrahim membengi ngipi anaknya. Terus isu-isu cerita yang anak enak, aku mambengi perintah sampai sampean gelem Nyeritaknya peristiwa mimpi tadi malam. Lek cerita isu itu cerita peristiwa lampau apa peristiwa yang sedang dialami? Lampau kan? Mestinya madi. Tapi Nabi Ibrahim ceritanya nggak imudore. Ya bunaya, inni aro fil manami anni azbahuka fangzur maga taro. Wahai anakku, aku ngipi kon beleh sampean. dia kan mampu Itu mestinya kalau pakai kaidah Arab, bukan ini aro, tapi mbak gai mudor, gai mati ini ro itu. ro antara ro ana aro. Ini aro, padahal mestinya ini ro itu. Kenapa peristiwa tadi malam kok diceritakan pakai mudore ini? Ternyata katanya Tafsir Jalalain, ini nggak pisan ho. Hmm. Ngipine ping bolak Ale, Sing Gitu Eh ternyata lek mestine jika digawe dorek. itu lek ngelakoni pengakeh. Nah, kalimat ayat Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi mestine mabi, tapi gak gawe dorek. itu menunjukkan berfaedah memberi informasi pada kita bahwa malaikat solawat ini nggak mekur nggak mek turpi isam pengakeh ati istiqomah makanya ariduan solawatan pengakeh wis podo malaikat wisan ngono lho podo malaikat tambah salah apa ben podo setane ben bener Wong podo malaikat itu salah wis aneh. Yang terakhir ada yang bilang ini kan barang baru di zaman Nabi nggak ada. Kalau barang baru berarti bid'ah. Bid'ah. Hmm. Dan bid'ah itu sesat. Kalau perkara barang baru, poltek itu gak baru. Zaman Nabi durung ono poltek. Lah iya kan? Unipro ya baru zaman Nabi durung ono Unipro. Uin Unisma UMM iya baru kabeh zaman Nabi durung ono ambus-ambus kampus NU Muhammadiyah, HTI, PKS baru kabeh. sama Nabi durung ono NU Muhammadiyah, HTI, PKS durung ono. Lah kalau yang begini nih haram alasannya baru. Upo yo kampus-kampus sih haram kafe alasannya baru. Terus NU Muhammadiyah macam-macam tadi haram kafe alasannya baru. Nah, sembarang baru haram itu ya baru regone sepuluh ewu Terus untuk memutuskan ini halal, ini haram, ini wajib, ini sunnah, itu serahkan kepada para ulama ulama yang memang ahli mengkaji, men, me, menyimpulkan, hati makna Al-Quran maupun hadis. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun takonone sing ahli. Ojo sing sembrul cembrul ditakon. Nah, jadi yang perlu kami sampaikan wis muka-muka itu tetap istiqomah. Nah. Besok-besok lapo melo ahlu sunnah, lapo melo arduan Ya Uh, eh, yang di depan lebih mantep ngono ae. Aku nyawang Marzuki gak mantep. <laughs> Tapi nyawang HP Bakir mantep pes ngono ae beres. Lah gak melok rombong aku, kon gak pakai mantep. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.